السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang bab al-ijarah dari kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqh fi Di mana kita jelaskan sebelumnya, Syekh memang tidak merinci persyaratan ijarah seperti beliau merinci persyaratan dalam al-buyu atau jual beli. Karena beliau tinggal ditarik persyaratan dari buyu, kemudian dipindahkan ke dalam ijarah dengan mengubah hal-hal yang berkenaan tentang kekhususan al-ijarah. Dalam definisinya, Syekh rahimahullah mengatakan, "Ja'lu malin ma'lum liman ya'malu lahu 'amalan ma'luman." Bahwa uh, definisi daripada daripada ijarah, ijarah dan ji'ala itu menjadikan mal ma'lum, hal yang tertentu bagi seseorang yang melakukan perbuatan atau kerja yang tertentu atau ala manfaatin fid dhimmah atau atas manfaat dalam tanggungan Syekh mengatakan dan ini persyaratan umum jual beli bahwa yakun al mabi' dalam ijarah berarti al mabi'nya adalah mahal ijarah yaitu objek dari ijarah maklum sebelumnya tentulah adalah mubah. Ya, sebagaimana juga uh, Syekh mengatakan dalam persyaratan al-bai' ayaqa alla yaqa al-aqdu ala muharramin bahwa akad tidak boleh dilakukan pada objek yang diharamkan syariat. Maka demikian juga al-ijarah eh, tidak boleh dilakukan dalam jasa yang diharamkan oleh syariat. Bila syariat mengharamkan melakukan sebuah jasa tersebut, maka tidak boleh mengambil upah dari jasa tersebut. Karena perbuatannya adalah perbuatan yang haram, maka mengambil upahnya adalah mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ibn Qudama mengatakan sepakat para ulama dalam hal ini mengambil upah dari yang dibatalkan, ya, dari yang diharamkan oleh syariat adalah tidak boleh. Seperti mengambil upah dari memainkan alat musik, mengambil upah dari mensendandungkan lagu-lagu syirikan atau mengambil upah dari perbuatan dosa dengan membuka aurat atau mengambil upah dari transaksi riba baik sebagai penulis ataupun sebagai saksi ya, atau dari segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat maka tidak boleh kita mengambil upah karena jangankan mengambil upah melakukan perbuatan tersebut tidak dibolehkan oleh syariat. Ini bahwasanya persyaratannya adalah objek atau amalannya amalan yang mubah, bukan amalan yang diharamkan. Begitu juga bukan amal yang wajib aini. Itu ibadah mahdoh yang wajib kita lakukan. Maka tidak boleh mengambil upah dari hal ini. Seperti melakukan sholat fardu lima waktu ya kita mengatakan kepada seseorang tolong dong sorotin orang tua saya yang sudah meninggal sebelumnya dia sempat lupa atau lalai sholat fardunya saya beri anda upah dalam hal ini ijarahnya adalah mahal ijarahnya adalah batil ya karena ini wajib ini dan tidak bisa digantikan dengan orang lain ketika tidak bisa digantikan maka mengambil upah anda mengambil upah, mengambil upah yang batil, tidak ada imbalannya. Ini dikatakan oleh Nukudama ijma' para ulama dalam hal ini. Dan ulama dalam Syafi'i juga mengatakan demikian dan Al-Mawardi dalam Manhawil Kabir beliau mengatakan tidak boleh menggantikan sholat seseorang ya kecuali dalam satu hal saja yaitu bila Anda menggantikan uh, haji seseorang membatalkan hajinya maka ketika sholat setelah tawaf itu bisa karena ini satu paket dalam badal haji bukan karena khusus menggantikan sholat begitu juga menggantikan fardu ain yang lainnya maka tidak dibolehkan memberikan upah atas pekerjaan yang fardu ain ya karena di sini makan harta manusia dengan cara yang batil di mana ya pemberi upah tidak mendapatkan jasa apapun juga imbalan apapun juga dari pelaku ini kemudian bagaimana dengan amal ibadah yang lain yang ada manfaatnya bagi orang lain. Apakah boleh mengambil upah dalam hal ini? Seperti umpamanya eh, mengajarkan manusia ilmu dinullah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah Rasulullah SAW, mengajarkan ilmu masyarakat, fikih dan lain-lainnya. Ya. Atau berceramah, mengajak manusia kembali kepada Allah Jalla Syawala. Atau seperti menjadi khatib atau mengimami sholat yang di sini jelas ada manfaatnya bagi orang lain. Dalam hal ini mahal tahriru mahal niza bahwa mana hal yang disepakati para ulama, mana hal yang berbeda pada pendapat para ulama dalam hal ini. Pertama, bila bentuk upah yang diberikan atau imbalan yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal ibadah ini yang ada manfaatnya mutaaddi ada untuk manfaatnya bagi orang yang lain diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah negara sepakat para ulama dalam hal ini dibolehkan bila umpamanya gaji atau upah dari para ustaz daripada mengajarkan din Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh negara sepakat para ulama hukumnya boleh karena para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in di masa Abu Bakar dan masa Umar mereka mendapatkan ataya atau arzak dari uh, Baitul Mal. Karena mereka berbuat untuk kemaslahatan manusia yang bila ini tidak diperhatikan akan menjadikan uh, kaum muslimin tidak mengertikan dinullah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah masalah ammah yang boleh diambil dari Baitul Mal. Bila diambil dari Baitul Mal maka sepakat para ulama <coughs> ini dibolehkan. Bagaimana kalau uh, bisakah dikiaskan dengan betul Mal manakala di sebuah negara tidak ada betul Mal ya atau tidak dikelola atau tidak diperhatikan orang-orang yang memberikan uh, ilmunya kepada manusia sehingga uh, waktunya untuk mencari manusia mencari kehidupan tersita untuk hal ini ya bisakah dikiaskan dengan ini adalah lembaga sosial atau DKI eh, DKM umpamanya dengan kemakmuran masjid atau pengurus masjid atau pengurus masjid taklim dan lain-lainnya bisakah disekiaskan dengan ini wallah taala alam uh, Syekhuna Syekh Abdullah Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Hamad beliau menjelaskan ini bisa uh, dikiaskan dengan hal tersebut bila dikelola oleh pihak yang ketiga ya, yang mereka adalah merupakan lembaga sosial, ya, seperti yayasan sosial atau sekolah atau uh, eh, majelis ta'lim atau pengurus masjid ini bisa dikiaskan dengan betul mal manakala betul mal tidak ini bila kala manakala negara tidak uh, mengambil peran dalam hal ini berarti yang menjadi khilaf doyik yang menjadi khilaf Baik, mana yang dikhilafkan dari para ulama yaitu menetapkan upah. Menetapkan upah dalam ibadah. Dalam menyampaikan hal seperti ini, bagaimana upah yang dibuat yaitu bila disepakati jumlah pekerjaannya dengan waktu dan disepakati jumlah biayanya, uangnya, maka ini namanya ijarah. Ya, seperti bila umpamanya ustaz tersebut atau dai tersebut ada manajemennya atau manajernya, ada tawar menawar berapa jam disepakati, ya atau berapa jumlah pekerjaannya disepakati, kemudian disepakati upahnya sekian juta, sekian juta disepakati, tidak boleh kurang, ya maka ini namanya ijarah, ini yang namanya ijarah yang dalam hal ini ada khilaf para ulama. Sebagian para ulama membolehkan, sebagian para ulama melarang sebagian para ulama melarang dan ini pendapat Al-Hanabilah dan Al-Hanafiyah mereka dalam melarang dalam uh, mereka eh, melarang dalam hal ini karena uh, para anbiya ridwanullahi uh, alaihim wassalatu wassalam para anbiya mereka tidak mengambil upah qul as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin mereka tidak mengambil upah dari berdakwah mereka dari ilmu yang mereka ajarkan. Tapi para ulama mengatakan, pun kalau mereka ambil upah tidak mau orang-orang kufar, <laughs> orang kufar membayar upahnya. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil bagi yang lain, bagi ketika tidak fardu ain bagi dia untuk mengajarkan manusia, kecuali bagi dia fardu ain. Kemudian para anbiya bagi mereka fardu ain untuk mengajarkan din. Allah merintahkan ini, tapi tetapi dai di mana di daerah tersebut ada orang yang bisa mengajarkan syariat Allah, maka tidak menjadi fardu ain, menjadi fardu kifayah. Jika fardu kifayah bila terdentukan seseorang, ya maka ketika itu tidak mengapa dia mengambil upah ini menurut pendapat yang terkuat. Yang berdasarkan dalil juga uh, diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa inna inna haqqum akhadtum alaihi jara kitabullah. Sesuatu yang boleh kalian ambil upah darinya adalah mengajarkan kitab Allah. Kembali dalam hal ini, ya, Allah Ta'ala alam, hendaklah seorang uh, da'i uh, tujuannya adalah menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala bukan tujuannya adalah dunia tetapi juga dia berhak mendapatkan dan halal bagi dia untuk mendapatkan hal tersebut bila dengan cara seperti yang pertama dari betul mal bukan dengan cara akad ijarah maka jelas ini boleh ijma bila dengan cara ijarah memang tidak ada cara lain umpamanya andai tidak dibuat dengan akad ijarah ya seorang dosen umpamanya atau seorang guru agama umpamanya atau mengajar Quran umpamanya kalau tidak dibuat dengan kata ijarah dia tidak ada tidak ada kewajiban bagi dia untuk harus memenuhi jam kerjanya ya. bila bertentangan berbenturan dengan kepentingan pribadinya mencari nafkah yang merupakan wajib ain bagi dia untuk keluarganya maka dia bisa mengatakan ya maaf saya hari ini saya tidak bisa mengajar karena saya harus jual barang ini ke pasar atau saya harus ke kebun. Dengan demikian akan terlantar lah, akan terlantar misi atau kegiatan sebuah e, kegiatan belajar mengajar ya dengan hal ini bisa diatur kalau umpamanya menjadi di e, menjadi dengan akad ijarah seperti yang sekarang terjadi di e, negara kita di mana dibuat dengan akad ijarah yang jelas untuk guru yang mengajar dalam ilmu masyarakat dan insya Allah seperti yang kita katakan tadi ini tidak mengapa dan dikuatkan oleh sebagian para ulama kemudian syarat yang lain adalah e, mahallul ijarah yakunu ma'luman bahwa e, objek ijarah harus jelas harus jelas objek ijarahnya bila yang disewakan adalah uh, eh, a'yan atau benda atau aset atau barang jelas barangnya apa, jasanya apa dan berapa lama akan dimanfaatkan. Bila bentuknya adalah al-amal jaratul ashkhas yaitu yang disewakan adalah orang berarti jasa dari orang pekerjaan seseorang harus jelas. Bisa dengan waktu Anda bekerja dengan saya 8 jam atau dengan lembaga ini sekian jam per hari ya, kemudian jenis pekerjaan Anda ini ini ini ini jelas jenis pekerjaannya bisa juga dengan bentuk pekerjaan tidak menetapkan waktu dengan mengatakan selesaikan ini bangun rumah ini ya, waktunya berapa terserah Anda ya, saya berikan gaji ujurnya juga maklum selain jenis pekerjaannya maklum ujurnya juga harus jelas upah juga harus jelas ditentukan dari awal upahnya ya umpamanya sekian jam per hari dengan gaji per hari sekian atau ini borongan kerja lakukan dan saya bayar anda upah sekian harus jelas upahnya agar tidak mengandung usul karar e, dan termasuk upah yang jelas bila menentukan upah dengan cara uruf yaitu kembali kepada uruf bila tidak ditentukan upah pada akad majelis majelis akad dia mengatakan berapa upahnya ya, biasa seperti yang lain Bolehkah seperti ini? Boleh. Bila hal ini memiliki uruf. Seperti juga umpamanya Anda memiliki kendaraan umum seperti saya uh, taksi. Dari awal kan tidak jelas berapa upahnya. Memang jelas per kilometernya atau ketika awal buka pintunya. Dari sampai ke tujuan yang Anda inginkan belum jelas berapa upahnya. Ini boleh karena kembali kepada uruf. Ya, Anda ridho dengan orang lain dan ridho ini dikatakan oleh Syekh bin Taimiyah, Ibnu Qayyim. Bila seseorang memberikan upahnya berapa upahnya dia mungkin sungkan menyebutkannya, dia mengatakan berapa yang yang lain. Sampaikan oleh Anda untuk meyakinkan yang lain sekian Anda mau, ya udah nggak masalah. Ya. Bila dia tidak mengatakan jumlah sekian kembali kepada uruf. Ya. Disinilah uh, eh, fungsi uruf yaitu al-ada muhakkamah kaidah bahwa kebiasaan atau umum atau uh, harga pasar dalam jasa ini bisa menentukan menjadi uh, rujukan hukum ya ketika syariat tidak menentukan dan pelaku akad pun tidak menentukan maka bisa kembali kepada uruf dalam hal ini saya kira cukup uraian sampai di sini wabillahi taufiq Jazakallah sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmidi atas penjelasan terkait dengan uh, persyaratan dan beberapa hal yang terkait dengan ijarah kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja kami akan untuk satu pertanyaan dari telepon terlebih dahulu. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Samsul, Pak. Tapi Pak Samsul ada di mana, Pak? Di Bekasi. Silahkan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallahu fiik. Allah yang Uh, Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan uh, <clears throat> tentang mengenai masalah apa tidak sesuai dengan materi sekarang tentang masalah hancurnya harga apa? Uh, kebetulan saya penjual herbal saat. Terus? Saya biasa beli herbal di agen-agen besar, distributor. Yeah. Ya. Uh, namun yang terjadi beberapa tahun ini, saya melihat bahwa antar pembeli dengan uh, eh, antara penjual dengan uh, pemakai itu kita mendapatkan diskon yang sama, saat. Walaupun misalnya saya membeli uh, senilai 2 juta, 3 juta, itu mendapatkan diskon sama dengan orang yang hanya membeli satu Ah, kemudian yang terjadi di lapangan adalah ketika kita jualan itu seringkali konsumen selalu membandingkan dengan agen-agen besar. Jadi mereka menginginkan uh, harga herbal diskonnya sama dengan ketika mereka beli di uh, agen-agen besar. Dan memang nyatanya agen-agen besar itu uh, tidak hanya satu dua yang ada, uh, semakin banyak mereka menjamur dan tempat-tempat uh, mereka berjualan itu aksesnya sangat mudah untuk dijangkau oleh uh, masyarakat saya sempat berpikir bahwa kalau seperti itu untuk untuk apa saya jualan herbal kalau diskonnya sama sehingga Baik. kalau memang beda antara konsumen dengan pembeli ah, paling hanya sekitar dua atau lima persen. Iya, Nah, itu pertanyaannya. Yang kedua tentang mengenai masalah zakat mal. Tanya antum maksudnya mengenai apa tadi? Antum ingin pindah usaha yang lain <laughs> ke herbal lagi silakan kan? <laughs> ya, Eh, maksudnya untuk uh, hukum apakah eh, ada aturan dalam Islam tentang hal ini gitu ya, berapa betul, diskon dari distributor atau diskon untuk retail gitu terhadap nanti iya jelas. Kan artinya kalau distributor kan dalam sehari mereka pendapatan uh, katakanlah mungkin bisa ya, pulang saya kira sudah jelas terus kan yang kedua nah, terus yang kedua Ustaz uh, masalah zakat mal uh, uh, bolehkah Ustaz uh, membagikan uh, zakat mal pada misalnya uh, saya uh, dari mal kemudian saya berikan kepada kerabat saya samakan. Misalnya saya punya 10 kerabat, katakanlah 2 juta setengah eh, zakat malnya dari 2,5 persen dari 100 juta, apakah boleh dibagikan untuk 10 orang atau hanya dibagikan untuk satu orang saja, Ustaz? Ya, sebentar, kerabat ini wajib Anda nafkahi atau tidak? Artinya orang tua atau anak atau siapa ini? Saudara tidak. atau? Tidak dalam tanggungan. dalam tanggungan. Saudara? Ya, tidak. Saudara ya, saudara. Saudara ini kemudian saudari atau saudara? <laughs> saudari dan saudara. Enggak, kalau saudari, kalau dia tidak mampu menjadi tanggungan ananda. Umpamanya dia janda. Atau orang tua sudah meninggal sehingga tidak ada yang mengayomi dia, yang tidak ada yang melindungi dia, yang memberikan nafkah dia, maka kewajiban walal warisi misru dzalik kata Allah. Bila tidak ada yang mengayomi maka kewajiban maka ini tidak boleh diserahkan zakat kepada mereka. Baik. Baik. Ya, kurang juga jelas pertanyaan kedua. Baik. Ah, sesuai itu saja. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Baik. Uh, eh, mengenai tentang berapa diskon sebaiknya diberikan distributor ke agen, kemudian dari agen ke pengecer, ya. Ini syariat tidak menentukan berapa berapanya. Ya. Kalau umpamanya jangankan distributor, produsen ingin menjual langsung dengan harga yang murah sehingga tidak ada agen atau tidak ada pengencer segala silahkan tidak ada larangan dalam Islam misalnya ini sehingga terkadang oleh Samsul tadi kalau gitu ngapain saya jual balik ya, bagus ngapain saya jual yang lain atau cari produsen yang lain yang anda dapat untung atau buat barang yang lain atau ya artinya Allah memberikan rezeki kepada seorang ya dan bila Allah tidak menentukan dan Rasul tidak menentukan dengan nas harus sekian diskonnya kembali kepada keredoan. Kalau Anda redo beli barang dengan tanpa diskon sama dengan uh, orang beli ecer dengan eh, satuan, berarti ini tidak menguntungkan bagi Anda. Nah, ini dibuat oleh para distributor tersebut agar dia memudahkan usahanya dia. Tapi kalau dia ingin mengambil langsung tidak ada masalah. Sama saja seorang pribadi, hidup pribadi dia sendirian yang tukang buat rumahnya dia, yang ngecor semennya dia, yang bikin semennya dari awal dia, nggak ada yang larangan kan? Kalau dia ingin melakukan seluruhnya, begitu juga dengan para produsen tadi tidak ada yang melarang. Kalau dia ingin melakukan demikian, ya. Kalau menurut menurut anda tidak menguntungkan, cari yang lain yang menguntungkan, atau bawa barang ini ke daerah lain yang di sana tidak tidak terjangkau oleh distributor besar ini, sehingga dengan demikian, atau rezeki Allah luas sekali, ya. ya. Kembali dalam masalahnya tidak ada aturan yang eh, baku dalam Islam dalam nas dikembalikan kepada saling redo si penjual dan pembeli. Artinya tidak ada uh, pihak produsen dalam hal tidak menyalahi itu tidak. Tidak dia tidak menyalahi syariat. Ayu. Tidak menyalahi syariat. Tidak ada satu persyaratan yang uh, dilarang dilanggar dia. Ya. Kemudian mengenai yang kedua, zakat mal bolehkah dibagikan kepada kerabat seperti yang saya katakan tadi. Bila kerabat ini bukan yang dalam tanggungan seseorang, nah. maka boleh diberikan bila mereka miskin. Berapa pembagiannya? Pembagiannya sesuai dengan status mereka. Hmm. Kalau kemiskinan mereka terangkat dengan uang 20 juta, 20 juta boleh Anda belikan. Bila yang zakat Anda cuma sedikit, seperti dikatakan tadi cuma 2 juta setengah, kemudian kebutuhan kerabatnya 10 orang ini, ya masing-masing ada yang butuh 20 juta, kontrakan mungkin belum bayar, atau anaknya hmm. belum bayar sekolah atau sakit berbeda dengan kebutuhan seseorang ya maka kalau anda ingin berikan proporsional berikan berdasarkan siapa yang lebih lebih butuh ya umumnya oh, lebih butuh ini berikan 500 yang ini kurang berikan 400 ini kurang 300 ya kalau anda berikan kepada satu orang saja boleh tidak ada larangan hmm. ya bila diberikan kepada satu orang saja zakat tersebut bila yang melakukan pribadi tapi bila yang melakukan lembaga tentu tidak boleh nah. Eh, Jazakallah khair atas jawabannya Demikian akhir Samsul ya, Semoga bisa difahami Dan berikut pertanyaan berikutnya kami masih berikan kesempatan via telepon Silahkan Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Budi di Lampung baik kanan Pak Baik, ahlan Pak Budi Masya Allah Silahkan Pak Budi uh, Baik ini saat ini mau nanya pertama uh, eh, anak itu kan melakukan jual beli tapi ini apa namanya uh, perantara gitu perantara pak iya jadi uh, ini kan gini anak jual beli drum band apa drum band iya Baik, drum band ini alat musik pak Budi drum band ini drum band drum band apa ya? Ya alat musik ya. Iya, iya musik saya. Alat musik itu maksudnya ya saya. Baik, silakan Pak. Ah, jadi uh, saya menghubungkan kepada orang. Yeah. Nah orang tersebut ini apa namanya dia meng, langsung menghubungkan ke perusahaannya. Iya. Yeah. Ah. Nah jadi dari perusahaan itu kurang lebih harganya sekian gitu ya. Iya. Yeah. Hmm, kemudian uh, eh, ke apa namanya orang itu dia memberikan harga kepada saya sekian. Kemudian saya memberikan harga kepada pembeli itu sekian gitu artinya ada tahapan-tahapan gitu ya yeah. Iya. ikatan harga nah itu boleh atau tidak bentar antara anda dengan pihak yang sebelumnya itu akadnya anda dapat fee atau akadnya anda jual beli dengan dia artinya barang tidak akan anda terima sebelum uang anda bayar atau bagaimana uh, barang itu kita bayar apa barang itu dibayar oleh pembeli setelah uang itu sampai. Enggak maksudnya saya antara Anda dengan penghubung sebelumnya. Perantara sebelumnya, sebelum ah. Anda, apakah dia misalkan harus Anda bayar dulu baru dia ngambilin atau tidak? Jadi barang itu sampai dulu baru kita bayar lunas. Baik, enggak ada masalah. Nanti saya jelaskan ah, tapi itu tidak ya, akan. Itu yang pertama. Halo. Baik, baik, Pak. Baik, Pak Budi. Terus yang kedua ini boleh nanya dua ini. Satu saja Pak ya, kita berikan kesempatan sama yang lain. Iya, ya, jazakallah khair. Baik. Pada kalau Pak Budi. saya akan. Uh, pertama kepada kaum muslimin dan muslimat seluruhnya persyaratan jual beli yang kita jelaskan di awal awal pembahasan kitab Syekh Al yaqa al-aqdu alam haram syar'an bahwa akad tidak boleh dilakukan persetujuan dalam kalender syariat imma liizatihi atau liainihi sesuatu yang diharamkan karena ain atau zatnya termasuk yang diharamkan karena ain atau zatnya adalah sesuatu yang kata Rasulullah SAW ini adalah haram nah Nabi SAW an bai'i al-mayt al-bai'i al-maytati al khamri wal-maytati wal-asnami Rasulullah melarang menjual belikan uh, eh, khamar bangkai dan berhala ya, berhala terkadang terbuat dari emas tetapi karena fungsinya adalah untuk mensyirikatkan Allah maka diharamkan. Bangkai karena najis. Khamar karena jasanya adalah jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagian para ulama dan makan jumhur para ulama mengatakan juga karena hanya adalah najis. Kembali kepada alat musik dan termasuk ditanyakan oleh eh, Pak Budi di Lampung tadi, dalam hal ini Eh, di dalam buku harta haram saya jelaskan dengan rinci saya nukil ijma' para ulama dari masa ke masa yang tentang mereka mengharamkan ini. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Yastahilluna al-hirra wal harira wal maazif bahwa umatku nanti akan menghalalkan eh, perzinahan, kemudian sutra dan alat musik dan tiga berdekatan. Sutra bagi laki-laki, perzinahan alat musik tiga berdekatan biasanya perzinahan diiringi dengan alat musik dan alat musik biasanya menyebabkan perzinahan dan kain sutra diantaranya ya. dan saya nukil di sana ijma' para ulama dari masa ke masa diantaranya Nawawi mengatakan demikian ya Al-Baji mengatakan bin mazhab Maliki ya Al-Nawawi dan mazhab Syafi'i dan Al-Haytami dan Khatib Asy-Syarbain juga mengatakan hal yang sama tentang hal ini bahwa diharamkan Ya, menjual belikan alat musik. Ya, diharamkan menjualkan belikan alat musik. Adapun khilaf yang mereka katakan, tapi kan ada khilaf para ulama di antaranya Ibnu Sami Al-Zahiri. Dikatakan oleh uh, eh, Yesubki ya, kalau saya tidak salah bahwa dia mengatakan khilaf ini ghairu mu'tabar. Khilafnya Ibnu Hazmi dalam hal ini tidak mu'tabar karena ijma' para ulama sebelumnya dari masa sahabat dan tabi'in. Jadi khilaf beliau kharikul ijma', menentang ijma' maka tidak dianggap karena persyaratan eh, dikatakan bahas permasalahan khilaf bila ketika terjadi istihad permasalahan ini dalam keadaan sulfik terjadi khilaf kemudian ada salah seorang ulama yang bercerita tersebut ya yang dia khilaf ini baru dinamakan khilaf dan bila ada ijma' sebelumnya maka tidak dianggap khilaf seperti khilafnya Ibn Abbas dalam masalah aul nah. dalam ilmu waris Ibnu Abbas tidak setuju dengan Aul, tapi kapan khilaf dimunculkan dia? Ketika setelah Umar wafat. Ya. Kemudian memunculkan bahwa khilaf bahwa Aul ini tidak dibolehkan menurut beliau. Aul adalah menaikkan asal dari masalah dari umpamanya jadi 12 menjadi 15. Ya. Menaikkan jadi dibagi 15 harta tersebut, maka Ibnu Abbas tidak menyampaikan ini di masa Umar ketika uh, terjadi ijma maka kemudian dia menyampaikan setelah Umar wafat maka orang mengatakan khilaf orang mengatakan khilafnya Ibn Abbas tidak dianggap ini sahabi dan permasalahan istihad. Nah. apalagi khilafnya Ibnu Hazmi ini yang ditentangnya hadis Rasulullah kemudian dinukil ijma dari masa ke masa oleh para ulama dari para ulama kemudian pada abad keempat baru dia khilaf maka khilaf tidak dianggap apalagi kemudian ada yang mengatakan bukankah dokter Al-Qurdawi membolehkannya eh, nah. khilaf ini lebih tidak dianggap lagi karena khilafnya Ibn pada pada tempat saja tidak dianggap apalagi yang di akhir zaman. Ya, maka saya ingatkan kepada Pak Budi dan kepada kaum muslimin yang lain, ya, persyaratan uh, objek barang yang dijual belikan adalah barang yang dihalalkan, manfaatnya diubahkan. Kemudian bila ditanyakan tentang sistemnya, sistem jual belinya, ya, uh, hendaklah pertama antara anda dengan yang sebelumnya dengan perantara sebelumnya kemudian dengan antara Anda dengan pembeli. Kalau antara Anda dengan perantara sebelumnya bukan akad jual beli. Artinya saya akan menjual ini kepada seseorang. Ada yang beli. Ya, kemudian saya tidak tahu tempat beli barangnya. Anda minta perantara kepada Al Ihsan. Ihsan antara saya dengan Ihsan kata Ihsan, yaudah saat Ustaz, ini barang silahkan bawa dulu, saya ambil, bawa dulu silahkan jual." Ini akadnya wakalah kalau akadnya seperti ini bila barang sudah di tangan lah ihsan saya boleh jual kepada seorang tadi walau belum saya bayar Iya. karena akadnya saya wakalah dengan imbalan yang jelas fee-nya berapa persen atau sekian persen atau kembali kepada huruf kalau akad antara saya dengan al ihsan dia mengatakan silakan antum tawarkan ya tetapi barang tidak bisa anda ambil dari saya kecuali bayar dulu hmm. berarti ini bukan wakalah antara saya dengan ihsan adalah jual beli Nah kepada C ini tidak boleh saya tawarkan sebelum saya mungkin akad membeli dengan Al Aisan. Walaupun dengan seri kertas. Walaupun dengan perkataan, walaupun dengan kertas, dengan akad dan saya terima barangnya, baru boleh saya jual kepada C. Baik, wabillahi taufik. Jazakallah khair demikian Pak Budi semoga bisa difahami dan nasihat dari Ustaz uh, banyak untuk kita renungkan dan pertimbangkan terkait dengan jual beli harta yang halal dan lebih barokah untuk rezeki dan kehidupan kita barakallahu fiik kami berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Dikin Saliman dari Pekanbaru. Ahlan Pak Dikin Saliman, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, begini Ustaz, yeah. ada yang mau saya tanyakan. Uh, begini Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Uh, di belakang rumah saya itu ada sebidang tanah kosong. Itu yeah. ada sebidang tanah kosong. Uh. Oh, pemiliknya tinggal di Jakarta. Pak Salikin, mohon maaf sebelumnya volume suara televisi atau radionya dikecilkan dulu Pak. Ada iya, ya. feedback yeah, yeah. supaya lebih jelas. Jazakallah khair. Uh, uh, tanah tersebut dititipkan sama Pak RT. Kemudian saya minta izin kepada Pak RT untuk membersihkan tanah yang berada di sekitar rumah saya. Kemudian tanah itu sudah saya bersihkan, kemudian saya tanami dengan sayur-sayuran dan buah-buahan seperti kebu, nangka, dan pisang. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, bolehkah saya mengambil buah tersebut atau sayuran tersebut apakah halal atau tidak itu saya uh, Pak Dikin Pak Dikin sebentar ya. tadi izin ke PRT-nya membersihkan saja atau izin menanam juga uh, kata Pak RT ya bersihkan saja dan tanami kalau ada hasilnya ambil gitu. itu kata Pak RT baik, ya, ah, itu saja. Ya, itu saja Pak Dikin ya jazakallah khair ya. Taib, fix saya. Kalau khair kepada ini bukan baru menanyakan permasalahan ini dan yang ini sering terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya. E, bila memang pemilik tanahnya sudah mewakilkan kepada Pak RT, nah hal ini bisa kita katakan wali amr. Dan dia telah me memberikan kewenangan untuk mengurus tanahnya termasuk di sana untuk dimanfaatkan untuk dibersihkan dan lain-lain. Maka beliau sudah minta izin kepada PRT dan silahkan untuk ditanami dan silahkan ambil hasilnya insya Allah hukum asalnya adalah boleh karena sudah diizinkan oleh wakilnya Allah. demikian uh, Pak Adikin semoga bisa difahami jazakallah atas pertanyaannya kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat saat kami angkat dari pendengar kita di Tanah Abang Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz saya mau tanya bagaimana kalau pihak pemberi upah tidak memberikan upah sesuai UMP tapi sudah disampaikan ke pekerja dan UMP. Uh, eh, mungkin upah minimum kali saja. Ya? Upah minimum provinsi kali maksudnya. Mungkin. Nah. Kan tapi sudah disampaikan ke pekerja dan pekerjanya ikhlas menerima upah tersebut. Berdosakah si pemberi upah melakukan hal tersebut karena saat ini kemampuannya untuk menggaji di bawah standar UMP itu saat? Ya. Hukum asalnya adalah antaradin Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu ta'kul amwalakum bainakum bil batil illa yakuna illa takun tijaratan an taradim bainakum. Kecuali kalian saling redha. Innamal bai'u an taradin kata Rasulullah. Jual beli itu saling redha. Dan juga al-ijarah, ujrah, upah dari sebuah pekerjaan sebuah jasa juga antara radin saling redha. Ya. Bila Anda redha di bawah upah minimal ya maka hukumnya adalah hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Adapun apakah melanggar ketentuan walil amr? Kalau perusahaan yang memang terdaftar, perusahaan yang memang terdaftar yang memang di sana dia membuat perjanjian dengan pihak pemerintah dalam anggaran dasarnya bahwasanya pemerintah pemerintah akan menentukan berapa yang upah harus MP dan segala macam maka kalau yang seperti ini di perusahaan-perusahaan yang terdaftar maka dalam bentuk ini jelas dia melanggar ketentuan wali amar dia dosanya tidak mentaati wali amar dosanya tidak mentaati wali amr tetapi akad ijarahnya sah akad saya menyamanya sah karena saling redha tidak ada yang terpaksa di sini dan walaupun upahnya di bawah UMP tadi atau UMR atau upah minimal itu kalian pemerintah Bila perusahaan Anda atau usaha Anda adalah usaha pribadi atau usaha yang tidak ada harus membuat eh, ketentuan-ketentuan uh, atau yang mempekerjakan dua atau tiga orang di sebuah usaha Anda atau empat orang atau sopir pribadi atau pekerjaan yang uh, tidak harus terdaftar, tidak harus seperti yang kita jelaskan di awal sebelumnya tadi, maka insya Allah tidak ada masalah dan tidak berdosa kepada ulil amr pun juga kepada Allah atas tidak mentaati ulil amr. Baik, sejazakallah khair demikian hmm. pendengar kita di Tanah Abang barakallah fiq Dan yang kembali pertanyaan berikutnya dari Khedaman di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya terlanjur ikut bisnis waralaba travel. Sistemnya saya bayar uang administrasi awal sebesar 3,5 juta untuk hak sewa intelektual. Kemudian setiap keuntungan penjualan tiket saya mendapat 80 dan pihak waralaba 20%. Tidak ada iuran tiap bulan, hanya bagi hasil saja setiap keuntungan penjualan tiket. Terkait dengan uh, akad seperti ini atau transaksi ini, apakah ini termasuk perkara dharar, Ustaz? Wallahu alam. Uh, eh, Dr. Hussein Ma'lawi Syahrani dalam disertasinya yang berjudul Tasmik Tijari Ahkam Fulkil Islami tentang marketing dalam Islam beliau membahas rinci tentang rincas ini atau dinamakan dengan Al-Imtiyaz Al-Hasri ya e, dalam kesimpulan beliau secara umum bahwa tidak ada masalah kesimpulan beliau hukumnya secara umum adalah jais atau boleh bila bila ya e, ini kaidah yang dijelaskan oleh beliau tetapi untuk menerapkan dalam kasus ini mungkin e, seperti kalaulah seperti hanya yang dijelaskan oleh si penanya akhlak daman di balik papan yaitu pertama ada bayar royalti hak intelektual apa imbalan hak intelektual ini kalau memang ada imbalan seperti ini adalah royalti milik dia dia bikin program atau dia bikin sistem ya atau dia memberikan satu dan lain hal ya ada memang betul ya atau Anda tidak bisa berhubungan langsung dengan pihak uh, airlines atau pihak perusahaan-perusahaan penerbangan kecuali melalui yang besar. Ini berarti memang ada ada imbalannya walaupun berbentuk seperti royalti tadi atau hukuk eh, al-ma'nawiyah bukan yang uh, berbentuk barang, bentuk jasa penjelas. Ini boleh Anda bayar royaltinya 3 juta setengah. Kemudian pembagian dari keuntungan 20% untuk dia ya Bila ini ada imbalannya, bila ada imbalannya, seperti umpamanya dia berikan training kepada anda cara yang ini gratis atau pokoknya ada imbalan, ada jelas ada imbalannya, hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh wabillahi taufik. Jazakallah khair atas penjelasan demikian khadaman Barakallah fiqh kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari beberapa pendengar yang menanyakan eh, pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan Ustaz. Di uh, saat ini begitu banyak eh, barang-barang uh, yang memang terbuat dari binatang-binatang atau kulit-kulit binatang yang haram seperti babi atau Uh, buaya yang tidak diperbolehkan untuk dimakan kemudian dari hasil kulitnya dibuat sepatu, dompet dan lain-lain Eh, apakah pembelian barang-barang tersebut dari kulit binatang yang haram dimakan itu diperbolehkan dan halal daripada hasil eh, penjualannya Ustaz? Uh, pertama mengenai yang babi jelas ini yang babi ada khilaf Hanafi tapi khilafnya dhaif sekali. Jumhur ulama tidak membolehkan, Hanafi membolehkan dan pendapat Hanafi ini dipakai oleh uh, lembaga fatwa al-urubi majsifatul urubi sifat Eropa yang tadi para ulama juga dan karena mereka melihat di sana hampir dari di sana kebutuhan-kebutuhan yang dikatakan seperti tas, sepatu, ikat pinggang, dompet dan lain-lain itu hampir mayoritas terbuat dari kulit babi. Sehingga mereka mengambil untuk di sana mengambil pendapat Al-Hanafiyah ini. Ya, di antaranya Syekh Abdullah bin Bayyah dalam buku beliau yang bagus sekali, Sinatul Fatwa, Eh, dan fatwa al-qaliyat al-muslimah fatwa untuk minoritas berbeda dengan mayoritas di mana anda hidup di negara kaum muslimin di sini banyak yang kulitnya bukan babi yang halal maka tidak perlu apalagi anda kita di sini mazhab syafi'i bukan mazhab hanafi maka tidak perlu ini kita angkat Cuma hanya saya sebutkan ini mungkin anda akan bertanya-tanya tentang bagaimana fatwa sebagai para ulama yang bolehkannya ya tentu uh, fatwa para ulama tidak bisa fatwa di daerah ini negara ini anda ambil begitu saja terapkan negara sini tidak bisa ya karena ya, para ulama para usul para ulama, para ulama mengatakan bahwa mujtahid seorang mufti bila ditanyakan dia harus mengetahui al-waqi'ul eh, hal ini dijelaskan dengan rinci oleh banyak para ulama para usul dan antara juga Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muqin I'lam al-Muqin an Rabbil Alamin ya beliau menjelaskan dengan rinci bahwa mufti harus mengerti tentang kondisi baik kondisi orang yang bertanya psikologinya dan segala macamnya dan sampai pun kondisi biah di mana dia berada lingkungannya terus menentukan fatwa boleh atau tidak. Kembali kepada permasalahan tadi, maka untuk di Indonesia tidak perlu Anda mengimpor dan tidak perlu difatwakan boleh karena eh, memang eh, MUI kita mengatakan tidak boleh juga, kemudian juga fatwa mazhab Syafi'iyah tidak boleh. Dan alhamdulillah ini tidak sampai memberatkan kita untuk harus memakainya itu yang mengenai kulit babi mengenai kulit timsah atau kulit uh, buaya dalam hal ini ada khilaf ulama memang ya uh, ulama Hanabila tidak membolehkan untuk dipergunakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau melarang iftirash anjulu di sibak yaitu uh, menghamparkan dan duduk di sana di atas uh, kulit hewan yang uh, binatang buas. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang diharamkan hanyalah yang tidak bisa disamakannya kulit babi dan anjing. Hmm. Ya, tapi tetap mereka makruhkan untuk menggunakan untuk menggunakan uh, eh, julu disibak berdasarkan hadis tersebut. Beliau tidak uh, mayoritas ulama tidak uh, memasukkan julu disibak kepada yang diharamkan dijual, tapi memakruhkan. Karena manfaatnya adalah manfaat yang makruh. Bila Rasulullah SAW melarang manfaatnya, maka menjualnya pun menjadi makruh. Nah. Ya. Dan untuk demikian, barang ini, kulit buaya ini, harganya tidak murah. Pun kegunaannya bisa digantikan dengan barang yang murah. Kemudian ada syariat yang mengatakan makruh, larangan Rasulullah SAW. Maka seorang yang bijak dalam mengelola hartanya, tidak akan membeli barang yang mahal ini kemudian apalagi dia dimakruhkan hanya sekedar untuk mengangkat ria sumah ya, ada manusia wah si fulan kaya bisa beli ini ya terbatas gaya saja saja terbatas style atau gaya hidup saja menunjukkan di orang berada sini bisa menjadi hal yang tidak baik ini tas kulit ini kalau nilainya anda sedekahkan kepada fakir miskin berapa keluarga yang bisa hidup dan berapa bulan mereka bisa bayar kontrakan mereka. Nah, Anda hanya sekedar untuk menunjukkan status di hadapan orang. Ya. Hendaklah seorang muslim mengerti dalam ini karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa Untuk apa harta Anda dan belanjakan? Saya kalau khair atas jawabannya. Demikian bagi beberapa penanya yang bertanya terkait dengan pembahasan ini, pertanyaan yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami beralih ke sesi tanya jawab via telepon kembali. Silahkan di 021 823 6543. Kita angkat. Halo. Halo. Iya. Yeah. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Eh, di Lampung Ustaz mau nanya Ustaz, eh, apabila eh, kita di kasih amanat seorang untuk menjual beli menjualkan barangnya dengan harga yang sudah ditentukan semuanya harganya seratus ribu nah, dia tahu bersihnya seratus ribu tetapi setelah itu sama kita dijual seratus dua puluh ribu gitu loh tadi selisihnya yang 20 ribu itu apakah boleh kan? Bentar, sebentar. Antum dia manakan jual pada 100 ribu. Hmm. Terus anda jual 120 ribu. Iya. Uh, upah untuk anda dari mana? Sepakatannya oleh dia. Uh, dia. Artinya gini, Uh, kita semuanya kita lebih jelas lagi. Ini kita karyawan ya, Tat ya. Terus. Di sebuah toko gitu, Tat. Terus bosnya kita mengatakan bahwa harga barang ini semuanya seratus ribu. Yang penting dia usaha, eh, bosnya mencapai seratus ribu tetapi uh, sewaktu-waktu oh, sewaktu-waktu oleh oleh penjualnya oleh anak buahnya yeah. dijual dengan harga di atas seratus ribu gitu loh kan yeah. dan bosnya tidak mempermasalahkan nilai-nilai eh, di atas seratus ribunya itu kan artinya uh, itu uh, sebagai tambahan karyawannya gitu loh kan bosnya membolehkan, uh, membolehkan membolehkan iya artinya, artinya kalau dia kalau lebih, lebih boleh, boleh. Mm, artinya harga yang ditetapkan bosnya tidak kurang dari harga yang ditetapkan gitu loh kan eh apakah fungsinya itu boleh kita ambil gitu tadi itu Memang, itu, ya. itu saja Bapak. Iya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam uh, kasus ditanyakan oleh beliau tadi, boleh karena memang sudah diizinkan oleh yang pemilik usaha tadi boleh. Hmm. Tapi kalau tidak diizinkan dia, dia mengatakan jual ini 100 kepada pegawainya. Dijual 120 ada dua permasalahan di sini. Pertama, 20-nya buat siapa? Kemudian jual beli sah atau tidak? Karena dia melanggar amanah dari yang mengamanahkan barang. Jumhur mengatakan jual belinya sah. Tapi Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Jumhur mengatakan sah dengan syarat si penjual ya e, tidak ada maksud tertentu menentukan demikian. Artinya ya dia ingin kalau ada maksud tertentu jual ini 100. Maksudnya kalau dijual 120, tentu orang nggak mau lagi belanja di sana ternyata mahal. Iya. Berarti jelas ini ada maksudnya. Ya, ketika dilanggar, maka sebagian ulama mengatakan tidak sah akad jual belinya. Pendapat terkuat mengatakan sah. Dan nah, kemudian kelebihan ini milik siapa? Milik yang pemilik barang. Karena Anda sudah digaji kan. Anda sudah digaji untuk bekerja di sana per bulan sekian. Maka apapun yang dilakukan si wakil ya, yaitu yang bekerja tadi, dia melakukan bekerja maksimal. Dia harus bekerja maksimal. Bila dia wakil dari pihak yang menjual tentu keuntungan si penjual semahal-mahalnya dijual sebagai agar dia menguntungkan keuntungan yang besar ya maka bila dijualkannya lebih ya boleh tetapi keuntungannya milik si pemilik barang kecuali pemilik barang mengatakan ya udah Pak tadi lebih saja lebih atau dilihatnya dalam pembukuan ada lebih laporan pembukuan lebih dijual ya, ya udah silahkan kelebihannya buat kamu ya, berarti sudah dihalalkan oleh dia Demikian Bapak, semoga bisa difahami Barakallahu fiqh Kami berikan kesempatan kembali masih dalam via telepon Silahkan Halo Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh Dengan siapa umur di mana? Dengan Ibu Lestari dari Bandar Lampung. Baik, Ibu Lestari silakan. Iya, ini menanyakan masalah asuransi itu Pak. Kalau kerja di asuransi, itu gimana itu hukumnya Pak? Ya, asuransi yang syariah atau bukan Ibu? Bukan konvensional, oh, ya. asuransi ya. konvensional. Iya, itu saja Ibu ya. Iya. Baik, jazakillah khair. Ya, silakan. Uh, pertanyaan mengenai kerja di asuransi yang diberikan di sini adalah upah nah. jasa adalah jasa adalah amalan dinamakan ini jalatul ashkhas yaitu seorang memberikan jasanya ini masuk dari bab berbicara yang kajian kita dalam hal ini yang kita persyaratkan bahwa amalnya haruslah amal yang mubah amal yang mubah maka bekerja di lembaga sebagai pencatat uh, pegawai yang mencatat langsung akad-akadnya tidak boleh seperti akad riba di lembaga konvensional, seperti di bank konvensional, kita bekerja sebagai pegawai yang mencatat, membukukan atau menjadi saksi dari akad-akad riba. Rasulullah melarang dan melaknat akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa'id. Mereka yang muslim dalam sahihnya. Bahwa Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, pemberi makan riba, penulis akad. Berarti ini pegawai Bila jasanya adalah jasa yang diharamkan, Anda tidak boleh walaupun tidak dibayar oleh perusahaan, Anda tulis saja Anda berdosa. Apalagi sekarang Anda melakukan yang haram kemudian mengambil upah dari yang haram ini. Nah. Ya. Bagaimana dengan asuransi? Asuransi yang konvensional ya tadi fatwakan oleh para ulama internasional dalam beberapa uh, muktamar-muktamar internasional fatwa dari OKI dari dalam Islami Duai OIV juga mengeluarkan fatwa bahwasanya ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu asuransi di mana di sana terdapat tukar menukar uang dengan cara tidak tunai dan berlebih ini adalah riba ya kemudian mengandung unsur gharar ya karena anda bayar premi sekian tidak tahu berapa yang akan anda dapatkan dan kapan yeah jadi baru bayar premi sekali kemudian Anda dapatkan uh, klaim ganti rugi asuransi yang jumlah jauh lebih besar daripada uh, eh, premi yang Anda bayar. Bisa jadi berakhir masa pertanggungan risiko tidak terjadi apapun juga hilang uang Anda. Jadi jelas perjudian dan koror. Ya. Maka bekerja di lembaga ini ya. Bekerja di lembaga ini dan lembaga riba yang lainnya dan bentuk-bentuk yang diharamkan yang lainnya dengan jasa yang diharamkan jangankan anda mendapatkan upah gratis pun anda tidak boleh melakukan hal ini Allah. apalagi anda mengambil upah dari perbuatan yang haram hasilnya adalah hasil yang haram adalah kaum muslimin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mencari rezeki Allah yang halal kemudian kalau dikatakan kita hidup di masa yang susah rezeki nah. Allah yang beri rezeki sebelum anda Allah juga yang beri rezeki anda dan Allah juga yang beri rezeki generasi setelah anda yeah susah dan tidaknya bagi Allah tidak ada yang susah kun fayakun jadi semuanya kemudian ini himbauan juga kepada para pemilik pemegang saham komisaris di lembaga, lembaga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah. Allah. Ya, bertobat kepada Allah dan berubah menjadi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bagi Anda pun keuntungannya halal dan para karyawan Anda yang jumlahnya ribuan tersebut mendapatkan rezeki yang halal untuk mereka bawa pulang ke rumahnya. Wabillahi taufik. jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya demikian umum dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat terkait dengan asuransi konvensional. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan berikutnya via telepon. Silahkan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Dengan siapa di mana? Saya Abu Akil dari Kaplonggang. Abu Akil silakan. Eh, saya mau tanya, uh, kebetulan anak lagi ngerintis ke eh, koperasi syariah. Cuman ada transaksi yang bingung ketika uh, anggota pesan barang, kemudian barangnya kita belikan, namun barang tersebut diantar ke rumah. Nah itu transaksi yang syariahnya seperti apa? Karena kan uh, kita ketemunya di tempat kerja misalkan gitu Ustaz. Di tempat apa? uh, kita kerja di perusahaan, yeah. kita buat koperasi, yeah. kemudian uh, saya ambil contoh uh, si, nasa, uh, si anggota itu pesan aset misalnya. Yeah. Nah aset kan kita belikan nih ke toko. Terus? Nah transaksinya kan, nah nanti itu akal. Halo, Abu Akila. Ya, kira cukup jelas. Bisa difahami saja. silakan. Ya, pertanyaan beliau tentang mengenai bagaimana akad asuransi syariah tersebut eh, maaf akad koperasi syariah tersebut betul-betul memenuhi ketentuan syariah Pertama, bila umpamanya koperasi karyawan umpamanya karyawan datang kepada koperasi mengatakan kami butuh satu satu unit AC dengan merek ini ini ini ini ukuran speknya. Pada saat ini belum ada akad jual beli antara koperasi dengan karyawannya yang nasabah. Ya. Kemudian Eh, koperasi mengutus salah seorang karyawannya untuk membeli AC yang dipesan. Ya. Setelah AC sampai dan dibawa ke rumah orang tadi, ya, baru pada saat itu bikin akad. Atau setelah dibeli, sudah diterima oleh karyawannya dan dibeli masih di depan kantor atau di depan toko AC tadi, sudah dibeli sudah diterima. Ya diberitahu ke kantor, ini barang sudah saya beli, bisa anda bikin akad sekarang. hubungi si uh, pemesan tadi, pemesan bukan pembeli, dia belum beli. Belum pemesan tadi, silahkan ingin bikin akad. Kalau mengatakan saya nggak jadi, tidak ada masalah. Ya, karena tadi pada tahap awal baru pemesanan. Memang anda mengatakan kalau gitu saya ada risiko. Memang anda ada risiko, karena itu anda berdapat untung. Kalau Anda dari awal sudah bikin akad jual beli dengan dia datang ke koperasi Anda, bikin akad jual beli, minta DP, barang masih di toko orang, Anda tidak ada risiko memang. Dan karena itu tidak halal. Tidak halal saja. Menjual barang yang belum dimiliki dan tidak ada eh, dan Rasulullah melarang tidak ada risiko karena ribhi malam ya teman. keuntungan satu barang yang tidak ada risiko. Ya. Maka setelah dibeli, boleh bikin akad. Kalau nggak jadi, tinggal dikatakan kepada orang toko tadi, Pak nggak jadi, kan bisa. Hmm minta khian dulu syarat berapa dari produsennya satu ya? Iya, dari toko penjual barang pemilik barangnya. pemilik aset tadi anda suruh karyawan di sana, tunggu di sana dahulu, bilang pula dia, "Pak, ini sudah beli, dah saya terima, tapi uh, saya pikir-pikir dulu ya. Mungkin besok atau lusa mungkin saya sampaikan." Oh, enggak ada masalah kata si toko tadi. Anda hubungi kantor, kantor bikin akad dengan orang ternyata nggak jadi, tinggal Anda cancel atau Anda batalkan akad Anda, karyawan Anda yang dengan pembeli barang tadi. Ya, atau bisa juga uh, si nasabah tadi atas pemesan bersebarangan ke toko. Setelah Anda beli barang di toko dengan akad Anda terima pada di saat itu di depan toko itu bisa Anda jual langsung. kita itu bisa diantar langsung ke rumah si pemesan. Ini risikonya lebih kecil. Wabillahi taufiq. Saya kira berakhir. Ah, atas jawaban dari pertanyaan Akila di Kelapa Nunggal barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan kajian kita Ustaz silakan. Ya. Uh, pembahasan ijarah dalam hal ini persyaratan mahal ijarah uh, eh, objek yang dijarahkan harus jelas, kemudian mubah bukan yang diharamkan jasanya, ya. Kemudian upahnya juga harus jelas sehingga hasil dari akad ijarah ini tidak dari Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjadi rezeki bagi kedua belah pihak. Wabillahi taufiq.